Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang manasikul umrah. Tata cara melaksanakan ibadah umrah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian al-umrah secara bahasa adalah aziarah yaitu berkunjung. Adapun umrah secara istilah syariat adalah mengunjungi Al-Ka'bah al musharrafah untuk tawaf di sana dan juga melakukan sa'i antara Sofa dan Marwah. Ini adalah pengertian umrah secara bahasa maupun secara istilah. Dan umrah ini adalah ibadah yang agung. Memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma umrah ke umrah berikutnya adalah penebus terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini menunjukkan tentang keutamaan umrah bahwasanya apabila umrah itu diulang antara umrah ke umrah berikutnya adalah penebus terhadap dosa yang dilakukan di antara keduanya. Dan yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa yang besar maka tidak bisa ditebus kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan umrah umrah yang dilakukan di bulan Ramadan ini pahalanya seperti pahala haji. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna umrata fa inna umratan fi Ramadan hajjatun Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan Ini adalah haji Ini menunjukkan tentang keutamaan Melakukan ibadah umrah Di bulan Ramadan Adapun hukum umrah Maka para ulama Berbeda pendapat Ada yang mengatakan Wajib Melakukan ibadah umrah Sekali seumur hidup apabila sudah terpenuhi syarat wajibnya. Dan ada di antara ulama yang mengatakan mustahab, yaitu disunahkan saja. Tidak sampai kepada derajat wajib. Adapun Imam Syafi'i maka beliau memilih pendapat yang pertama. Yang mengatakan wajibnya umrah sekali seumur hidup. Dan ini yang dikuatkan oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala bahwasanya umrah ini diwajibkan bagi seorang muslim yang terpenuhi syarat-syarat wajibnya sekali seumur hidup. Adapun yang lebih dari satu kali maka ini hukumnya adalah sunnah dianjurkan. Kecuali apabila dia bernadar, maka dia wajib untuk menunaikan nadarnya. Di antara dalil yang mereka sebutkan yang menunjukkan tentang wajibnya umrah sekali seumur hidup bagi orang yang terpenuhi syarat wajibnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa wal umrata lillah. Hendaklah kalian menjempurnakan haji dan juga umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah. Kemudian di antara dalilnya adalah hadis ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah radhiallahu anha, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun? Ya Rasulullah, apakah wajib bagi para wanita untuk berjihad? Beliau mengatakan, "Na'am, alaihinna jihadun la kita fihi." Iya, wajib bagi kalian, wajib bagi kalian kaum wanita untuk berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Al-Hajju wal Umrah, yaitu haji dan juga umrah. Beliau mengatakan alaihin, wajib bagi mereka kaum wanita. Apabila ini diwajibkan bagi wanita, maka lebih aula, lebih utama diwajibkan bagi laki-laki. Kemudian di dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW menyebutkan al-Islam di dalam hadis Jibril, beliau mengatakan di situ watahuju tahujju Dan engkau berhaji dan juga umrah. Ini semua menunjukkan tentang wajibnya umrah bagi seorang muslim apabila terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Dan syarat-syarat wajib umrah ini ada lima. Apabila seseorang terpenuhi pada dirinya lima syarat ini, maka dia berkewajiban segera untuk melakukan umrah. Tidak boleh ditunda-tunda. Yang pertama adalah beragama Islam. Adapun orang yang kafir, maka apabila dia menunaikan ibadah umrah tidak akan sah umrahnya sebelum dia masuk ke dalam agama Islam dan dia tidak wajib untuk melakukan ibadah umrah kemudian yang kedua syarat yang kedua atau syarat wajib umrah yang kedua adalah berakal orang yang gila maka tidak wajib atasnya untuk melakukan ibadah umrah meskipun dia punya kemampuan apabila dia melakukan ibadah umrah sedangkan dia dalam keadaan gila Tidak sadar Maka umrahnya tidak sah Karena umrah ini disyaratkan adanya niat Dan niat termasuk rukun di dalam Ibadah umrah ini Sementara orang yang gila Dia tidak bisa menguasai niatnya Rasulullah SAW bersabda Rufi al-qalamu an thalathah Pena itu diangkat dari tiga golongan Kemudian beliau menyebutkan Anil majnuni hatta ya'qil dari orang yang gila sampai dia berakal kembali. Kemudian syarat yang ketiga adalah balik yaitu sudah dewasa. Dan ciri-ciri seorang anak sudah dewasa ini ada tiga. Yang pertama sudah berumur 15 tahun. Atau sudah keluar air mani baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidur meskipun belum berumur 15 tahun tapi kalau sudah keluar air mani berarti sudah dewasa Kemudian yang ketiga, ciri-ciri kedewasaan adalah tumbuh rambut kemaluan. Meskipun belum keluar air mani ataupun belum berumur 15 tahun. Tapi kalau sudah ada rambut kemaluannya, maka dia sudah dewasa. Ini baik laki-laki maupun perempuan kalau salah satu dari ciri ini sudah ada berarti dia sudah balik. Adapun wanita maka ditambah ciri yang keempat yaitu sudah datang haid. Meskipun belum berumur 15 tahun. Meskipun belum keluar air mani, meskipun belum tumbuh rambut kemaluan tapi kalau sudah haid maka dia sudah dewasa. Seorang anak yang belum dewasa Maka tidak diwajibkan untuk menunaikan umroh Tapi kalau dia menunaikan umroh sebelum dia dewasa Maka umrohnya sah Namun dia ketika besar Masih berkewajiban untuk melakukan umroh Apabila terpenuhi syarat-syarat wajibnya Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW Ayyuma sabiyin hajjabihi ahluhu thumma adraka fa'alaihi hajjatul rajul. Siapa saja seorang anak kecil yang melakukan haji yang dihajikan oleh keluarganya. Kemudian sedangkan dia dalam keadaan masih kecil, belum dewasa, thumma adrak, kemudian dia dewasa. Fa'alaihi hajjatul rajul. Maka dia wajib untuk melakukan haji seorang yang dewasa. Ini menunjukkan Bahasanya seorang anak kecil apabila dia sebelum dewasanya sudah melakukan umrah, maka umrahnya sah, akan tapi dia masih berkewajiban untuk melakukan umrah yang wajib apabila dia sudah dewasa. Yaitu apabila sudah terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Kemudian syarat yang keempat, syarat wajib yang keempat adalah merdeka. Yaitu bukan sebagai seorang budak ataupun hamba sahaya. Apabila seorang budak atau hamba sahaya, budak di sini maksudnya hamba sahaya, dia melakukan umrah, maka umrahnya sah. Dan apabila dia sudah merdeka, wajib baginya untuk melakukan umrah kembali, yaitu apabila terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Ayyuma abdin hajja ahluhu, thumma u'tiqa fa'alaihi hajjatun ukhra. Atau kama Rasulullah SAW Siapa saja seorang hamba sahaya Yang melakukan haji Dalam keadaan dia sebagai seorang hamba sahaya Belum merdeka Kemudian dia dimerdekakan Dilepaskan oleh majikannya Fa'alaihi hajjatun ukhra Maka dia wajib untuk melakukan haji kembali Kapan? Ketika sudah terpenuhi syarat wajibnya Ini menunjukkan bahasanya umrah orang yang masih kedudukannya sebagai seorang hamba sahaya, umrahnya sah. Akan tapi dia masih berkewajiban untuk melakukan umrah kembali apabila dia sudah merdeka. Kemudian syarat yang kelima adalah al-qudrah, yaitu memiliki kemampuan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi Allah lah kewajiban bagi manusia atas manusia untuk berhaji ke rumah Allah. Atas siapa? Manistata'a ilaih sabila. Bagi orang yang mampu untuk ke sana. Dan umrah ini adalah haji kecil. Oleh karena itu disyaratkan ketika orang yang umrah di antara syarat wajibnya adalah al-istita'ah, yaitu al-qudrah, kemampuan. Dan kemampuan di sini mencakup kemampuan harta dan juga kemampuan badan. Apabila seorang memiliki badan yang sehat, kuat dan mampu datang ke sini tapi dia tidak punya harta, maka gugur kewajibannya. Tidak wajib baginya untuk melakukan umroh. Dan orang yang punya harta cukup untuk datang ke sini, akan tapi dia tidak memiliki kemampuan fisik. Entah itu karena sudah tua atau karena sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya menurut dokter yang terpercaya. Maka dalam keadaan seperti ini dia mewakilkan orang lain. Entah itu dari keluarganya ataupun selain keluarganya. Entah itu mewakilkan orang lain mengumrohkan dia dari Indonesia atau dari Malaysia maupun yang mewakilkan tersebut adalah orang yang tinggal di Saudi Arabia atau di tempat yang lain. Dia orang yang memiliki harta dan cukup Tapi dia tidak memiliki kemampuan fisik Entah karena tua Ataupun karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya Menurut dokter yang terpercaya Maka dia mewakilkan orang lain Adapun wanita maka diantara atau termasuk eh, syarat istita'ah atau syarat kemampuan adalah memiliki mahram adalah memiliki mahram. Jadi ini termasuk kemampuan bagi seorang wanita. Apabila dia punya mahram, maka dia mampu. Tapi kalau dia tidak punya mahram, berarti dia tidak mampu. Rasulullah SAW bersabda, La المرأة إلا illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita bepergian jauh kecuali dengan mahramnya. wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram dan tidak boleh ada seseorang laki-laki asing datang kepadanya berkhulwat berduaan dengannya kecuali bersama mahramnya dan ini adalah adab pergaulan laki-laki dan wanita muslim dan juga muslimah tidak boleh seorang muslimah berkhulwat berduaan dengan laki-laki yang asing kecuali bersamanya mahram ada seorang sahabat saat itu mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, Inni uridu al-ghazwah ma'ajaisi kada wa kada. Ya Rasulullah, aku ingin perang, ingin berjihad, ingin keluar berperang bersama pasukan ini dan ini. Wa mura'ati turidul hajj, sedangkan istriku ingin pergi haji. Bagaimana ini? Saya pergi berjihad atau menemani istri saya? Karena engkau telah mengatakan bahwasanya tidak boleh seorang wanita bepergian kecuali dengan mahramnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ukhruj ma'aha. Dalam engkau keluar bersama istrimu. Menunjukkan bahwasanya di antara bentuk kemampuan seorang wanita adalah memiliki mahram. Dan apabila seorang wanita terpenuhi semua syarat-syarat di atas Tetapi dia tidak punya mahram Maka kewajiban umrah tersebut gugur Seandainya dia tidak umrah Karena dengan alasan tidak memiliki mahram Maka dia mendapatkan udur dan dimaafkan Ini adalah syarat-syarat diwajibkannya umrah Yaitu lima perkara Yang pertama muslim Kemudian berakal kemudian balik, kemudian merdeka, tidak sebagai seorang hamba sahaya, dan juga yang kelima adalah memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan. Ini adalah lima syarat diwajibkannya seseorang melakukan ibadah umroh. Dan kalau sudah terpenuhi kelima syarat ini, maka jangan ditunda. Jadi kewajiban dia adalah melakukan umroh ini dengan segera karena Allah mengatakan fastabiqul khairat. Hendaklah kalian bersegera untuk melakukan kebaikan. Nah, apabila kita sudah diwajibkan atau sudah terpenuhi bagi kita syarat untuk melakukan atau syarat wajib melakukan ibadah umrah ini, maka kita segera bersiap-siap untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Di antara adab-adabnya di dalam melakukan ibadah umrah ini yang paling penting adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah melakukan ibadah umrah tidak mengharapkan pujian dari manusia dan juga tidak mengharapkan pendengaran dari manusia. Tidak perlu orang mendengar, tidak perlu orang melihat apa yang akan dia kerjakan, tapi dia mengharap dengan umrah ini ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia harus ikhlas? Supaya dia mendapatkan pahalanya. Karena kalau orang melakukan ibadah umrah sementara dia tidak ikhlas, maka dia tidak mendapatkan pahala umrah itu sendiri. Allah Swt berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkah." Allah mengatakan, "Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu." Tidak butuh, tidak butuh dengan tandingan. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, kata Allah. Kemudian dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut. Artinya mengharapkan Allah dan juga mengharapkan pujian dari manusia. Apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkah. Aku akan meninggalkan dia dan juga kesyirikannya. Akan Allah tinggalkan. Enggak, enggak akan Allah berikan pahala. Allah tidak butuh dengan amalan yang seperti ini. Allah membutuhkan, Allah butuh, Allah Allah menerima amalan yang khalis yang ikhlas karena Allah Swt. Allah mengatakan fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Hendaklah kamu menyembah Allah Swt. wa mukhlishal lahuddin. Yaitu mengikhlaskan ibadah dan agama ini hanya untuk Allah Swt. Dan betapa banyak amalan yang besar yang dikeluarkan di situ harta yang tidak sedikit dan tenaga yang tidak sedikit. Pahalanya kecil gara-gara niat yang tidak benar. Makanya sebagian ulama mengatakan rubba amalin kabir yusaghiruhun niyyah, tusaghiruhun niyyah. Mungkin saja amalan yang besar itu menjadi kecil gara-gara niat yang tidak baik warubba amalin sagir tukabbiruhun niyah dan mungkin saja sebuah amalan yang kecil akan tetapi dibesarkan oleh niat yang ikhlas. Orang yang berinfak dengan satu real, kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah, Allah akan besarkan dengan keikhlasan dia. Oleh karena itu, adab yang pertama yang paling penting adalah masalah ikhlas ini, dan kita berusaha. Bapak Ibu sekalian, apabila datang bisikan-bisikan setan. Dan sebagian besar kita tidak akan selamat dari bisikan-bisikan ini. Ingin dipuji oleh orang, ingin didengar oleh orang. Itu hal biasa. Tetapi kewajiban kita adalah melawan bisikan-bisikan tersebut. Dilawan, dilawan dengan doa. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya diberikan keikhlasan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam ya Allah aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui dan aku memohon ampun, memohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang tidak aku ketahui berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah supaya diberikan keikhlasan kemudian di antara adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang yang mau melakukan ibadah umrah adalah bersungguh-sungguh untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan umrah. Entah itu dengan membaca buku atau mendengarkan ceramah yang berkaitan dengan manasik umrah. Dan juga jangan malu dia untuk bertanya. Dan kita semua tahu bahasanya umrah ini adalah ibadah yang jarang dilakukan. Tidak setiap hari kita lakukan. Oleh karena itu, butuh seorang muslim untuk membaca mengetahui hukum-hukum yang penting yang berkaitan dengan umrah tersebut supaya dia bisa melakukan ibadah ini di atas ilmu di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala karena termasuk pengertian ketakwaan adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurim minallah di atas cahaya dari Allah maksudnya adalah di atas ilmu jadi mengamalkan ketaatan bukan hanya dengan semangat dan niat Tetapi bagaimana supaya ibadah kita ini didasari oleh ilmu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Di dalam sahih Bukhari boleh menyebutkan sebuah bab Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal Ilmu itu sebelum ucapan dan juga perbuatan Jadi sebelum kita mengamalkan sebuah amalan Diilmui dulu Ada dasarnya atau tidak kalau ada dasarnya bagaimana caranya? Sehingga kita bisa beribadah kepada Allah SWT di atas ilmu. Kemudian di antara adabnya adalah seseorang berusaha untuk memiliki akhlak yang baik selama dia menunaikan ibadah umrah ini. Dan memiliki akhlak yang baik bukan hanya ketika ibadah umrah saja. Di luar ibadah umrah pun seorang muslim juga diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Wa khalikin nasa bi hasan." Hendaklah engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih Orang Islam yang sebenarnya itu adalah orang yang orang Islam yang lain itu selamat dari lisannya dan juga tangannya. Jadi kita berusaha berakhlak dengan akhlak yang baik dan tidak mengganggu manusia yang lain. Dan di antara mengganggu orang lain adalah merokok di tempat umum. Karena asap rokok ini mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain dan juga mengganggu dirinya sendiri. Karena asap ini sangat merusak kesehatan manusia. Baik perokok sendiri maupun orang yang ada di sekitarnya. Jadi ini termasuk mengganggu orang lain sebenarnya. Dan orang Islam yang sebenarnya adalah orang yang selamat orang Islam yang lain dari gangguannya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Oleh karena itu saya mengajak ya kepada saudara-saudara kami yang masih memiliki kebiasaan merokok ini supaya ditinggalkan. Apalagi kita mendengar bahwasanya para ulama banyak di antara mereka yang mengharamkan perbuatan ini karena beberapa sebab. Di antaranya adalah merusak kesehatan. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, La darara wa la dirar. Tidak boleh kita memudarati diri sendiri dan juga tidak boleh memudarati orang lain. Kemudian yang kedua, merokok ini adalah memboros memboroskan uang. Atau di dalamnya ada pemborosan dan kita dilarang dalam Islam untuk menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta yang Allah berikan di dalam hal yang sia-sia atau bahkan yang diharamkan ini tidak diperbolehkan dan sebab-sebab yang lain. Ini adalah diantara adab-adab e, menunaikan ibadah umrah. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya. Kita mulai dari amalan-amalan umrah yang paling penting. Jadi amalan-amalan umrah ini bertingkat-tingkat ada amalan yang paling penting Ini adalah termasuk rukun Itu nomor satu Artinya rukunnya adalah amalan yang wajib kita kerjakan ketika umrah Dan tidak ada gantinya Tidak ada tebusannya Harus mau tidak mau harus kita kerjakan Kemudian peringkat yang kedua Lebih rendah dari itu adalah Kewajiban-kewajiban umroh. Kewajiban-kewajiban umrah ini adalah amalan-amalan yang wajib kita lakukan ketika umrah. Tetapi seandainya ada udur tidak bisa kita kerjakan, maka ada penebusnya atau ada gantinya. Dan ini tingkatannya lebih rendah daripada yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah perkara-perkara yang disunnahkan, dianjurkan. Seandainya kita kerjakan maka itu lebih menyempurnakan umrah kita. Tapi seandainya tidak dikerjakan, maka tidak mengurangi atau tidak mempengaruhi sah dan tidaknya umrah kita. Jadi ada rukun, ada kewajiban, ada suatu yang sunnah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu yang termasuk rukun-rukun umrah. Yaitu perkara-perkara yang wajib dikerjakan dan tidak ada gantinya. Seandainya kita pulang ke negara kita masing-masing, ke Indonesia, ke Malaysia, ke Singapura, tanpa melaksanakan salah satu dari rukun ini, maka kita diharuskan pulang ke sini lagi, datang ke sini lagi untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ini yang dinamakan dengan rukun, maka kita perhatikan. Dan jumlahnya tidak banyak. Hanya ada tiga. Tiga perkara yang termasuk rukun-rukun umroh. Yang pertama adalah al-ihram. Al-ihram ini adalah niat masuk di dalam ibadah umrah. Al-ihram adalah niat. Niat apa? Niat masuk di dalam ibadah umrah. Ini dinamakan ihram. Dan ini letaknya di dalam hati kita. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu bin niyat. Sungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Kalau seseorang mengerjakan tawaf, sa'i, sementara dia tidak punya niat untuk umrah, maka dia telah meninggalkan salah satu dari rukun umrah. Tidak akan sah. Kemudian amalan yang kedua adalah tawaf. Yaitu mengelilingi Ka'bah dengan sifat-sifat tertentu maka ini juga termasuk rukun. Harus kita kerjakan. Seandainya kita sudah niat, kemudian kita tidak tawaf, langsung sa'i. Kemudian tahalul. Kemudian kita pulang ke negara kita tanpa mengerjakan tawaf, maka kita diharuskan untuk datang ke sini. Dan kita masih punya hutang. Sampai kita kerjakan tawaf tersebut. Tidak bisa diganti dengan uang, meskipun kita membayar miliaran rupiah. Atau menyembelih ribuan kambing. Nggak akan bisa terba terbayar. Sampai kita datang ke sini untuk melakukan tawaf tersebut. Allah SWT berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka tawaf di sekitar rumah Allah yang sudah kuno. Karena rumah Allah ini Ka'bah ini adalah lama umurnya, umurnya panjang. Jadi amalan yang kedua adalah melakukan tawaf. Ini termasuk rukun, harus kita kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah sa'i. Yaitu berjalan dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa dengan sifat-sifat yang khusus yang ditentukan di dalam syariat, yaitu tujuh kali. Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nas is'au, fa inna sa'ya qad kutiba alaikum. Wahai manusia, hendaklah kalian melakukan sa'i yaitu di antara Sofa dan Marwah Karena sesungguhnya sa'i ini telah diwajibkan atas kalian Wajib hukumnya Ini menunjukkan bahasanya Sa'i Ini adalah termasuk rukun Di antara rukun-rukun umrah Jadi tiga perkara ini harus kita kerjakan Yang pertama apa tadi? Niat, yaitu ihram Kemudian yang kedua Tawaf, kemudian yang ketiga adalah Sa'i Kalau sudah kita kerjakan, Alhamdulillah Kita sudah lega karena sudah melakukan rukun-rukun umrah. Masuk kepada peringkat yang kedua atau amalan-amalan yang memiliki peringkat yang kedua dalam hal kepentingannya yaitu kewajiban-kewajiban umrah. Amalan-amalan yang wajib kita kerjakan dan apabila tidak bisa kita kerjakan maka kita bisa menebusnya dengan sesuatu yaitu dengan membayar dam menyembelih kambing di Mekah kemudian dibagikan dagingnya kepada orang-orang fakir miskin yang ada di Mekah tidak boleh di tempat yang lain jadi harus disembelih di Mekah dan dibagikan dagingnya kepada orang-orang fakir miskin yang ada di di Mekah fakir miskin dan dia tinggalnya di Mekah dan tidak boleh sedikit pun kita mengambil dari daging tersebut semuanya harus dibagikan kepada orang fakir miskin. Ini adalah tebusannya. Apa dua perkara, apa yang termasuk kewajiban umroh? Ada dua perkara. Tidak banyak. Jadi insya Allah mudah dihafal. Yang termasuk kewajiban umroh, yang pertama adalah niat dari mikot. Niat dari mikot. Mikot ini adalah setar untuk melakukan ibadah umroh yang jumlahnya ada lima. Tergantung dari mana kita mau umroh. Orang yang datang dari Indonesia, kalau dia mau umroh langsung, atau dari Malaysia misalnya, atau dari Singapura, atau yang sekitarnya, dari sana ingin umroh langsung ke Mekah, tanpa ke Madinah maka biasanya mikat mereka adalah Yalamlam yang berada di sebelah selatan kota Mekah kurang lebih 90 kilo. Karena pesawat nanti sebelum sampai ke Jeddah akan melewati Yalam Yalamlam tersebut. Jadi mikatnya di sana. Orang yang tinggal di Madinah maka mikatnya di Dhul Hulaifah. Yang kurang lebih jaraknya dari sini sekitar 12 kilo. Kalau dari Mekah maka 450 kilo dan ini adalah mikot yang paling panjang. Dhul Hulaifah ini adalah mikot yang paling panjang. Orang yang datang dari Riyadh dari ibu kota Saudi Arabia maka mikotnya adalah di Kornul Manazil yang letaknya di sebelah sebelah timur kota Mekah. Kurang lebih 75 km dan seterusnya. Ada lima tempat yang mengelilingi kota Mekah tergantung dari mana kita datang. Kalau kita dari Indonesia, Malaysia, Singapura, kalau langsung ke Mekah umrohnya dan tidak ke Madinah dulu, maka mikotnya adalah di Yalamlam. Dan kita mulai niatnya di, di atas pesawat. Adapun memakai ihramnya maka bisa sejak dari negara kita. Tetapi niatnya yang penting sebelum kita melewati Yalamlam kita sudah niat. Karena termasuk kewajiban umrah adalah niat dari mikot. Harus niat dari mikot. Artinya tidak boleh kita melewati mikot kecuali sudah niat. Dan ini adalah termasuk kewajiban. Kalau kita melewati mikot tanpa niat, lupa misalnya. Kemudian setelah lewat kita baru nih niat, maka berarti kita sudah meninggalkan kewajiban umrah. Karena yang diwajibkan adalah niat dari mikot. Rasulullah SAW bersabda, Hunna lahun waliman ata min ghairi ahlihin mimman aradal hajja wal umrah. Mikot-mikot tersebut adalah bagi penduduknya yang ada di situ. Orang Madinah mikotnya di Dhul Hulaifah. Waliman ata dan juga bagi orang yang melewati mikot tersebut min ghairi ahlihin meskipun dia bukan penduduk dari sekitar mikot tersebut. Mimman aradal hajj wal umrah. Dari orang yang ingin haji dan umrah. Orang yang melewati mikot sedangkan di dalam hatinya ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, maka dia harus niat di sana. Tidak boleh dia melewati mikot-mikot tersebut kecuali sudah niat. Bagaimana dengan orang yang datang dari negara kita, misalnya dari Indonesia, Malaysia, Singapura, ingin umrah tetapi tidak langsung ke Mekah, tetapi ke Madinah dulu. Apakah diwajibkan dia untuk niat sebelum yalam-lam? Jawabannya tidak, tidak wajib. Tadi boleh dia untuk mengakhirkan niat tersebut. Karena dia tidak ingin langsung ke Mekah. Dia ingin mampir dulu ke Madinah. Seperti yang dilakukan oleh kita, sebagian besar dari kita. Kita nggak langsung ke Mekah, akan tapi terlebih dahulu ke Madinah. Maka dalam keadaan seperti ini boleh kita mengakhirkan mikot sampai di Dul Khulaifah atau mikotnya orang-orang Madinah. Jadi kita mikotnya dari sini. Kemudian yang kedua, di antara kewajiban-kewajiban Umroh adalah bertahallul bertahal di sini bagi laki-laki maka diberikan dua pilihan. Mencukur rambut habis, menggundul, ataupun yang kedua memendekkan rambut. Semuanya, dipendekkan rambut semua semuanya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan, Allah maghfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul yang beliau SAW memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang gundul. Nah para sahabat yang mereka tidak menggundul, yang hanya memendekkan, mereka mengatakan, Ya Rasulullah, walil muqasirin, Ya Allah doakanlah ampun untuk orang yang memendekkan juga. Beliau mengatakan, Allahumma gfir lil muhalikin. Ya Allah, ampunilah orang yang menggundul. Didoakan lagi dua kali oleh Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya lagi, bertanya lagi ya Rasulullah, walil mukasirin. Bagaimana dengan orang-orang yang memendekkan rambut? Tolong didoakan untuk mereka. Boleh mengatakan Allah maghfir lil muhalikin. Ya Allah ampunilah orang-orang yang menggundul. Berapa kali doanya? Tiga kali. Kemudian para sahabat meminta lagi ya Rasulullah, doakanlah doakanlah untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya, bukan menggundul. Kemudian baru setelah itu beliau mengatakan walil muqassirin dan ampunilah orang yang memendekkan rambutnya. Jadi di sini Rasulullah SAW memohonkan ampun tiga kali bagi orang yang menggundul dan hanya memohonkan ampun sekali bagi orang yang hanya memendekkan rambutnya. Menunjukkan bahasa menggundul bagi laki-laki ini lebih baik daripada hanya sekedar memendekkan. Adapun wanita maka tidak disunahkan untuk menggundul. Jadi yang ada pilihannya hanya satu, yaitu memendekkan rambut. Caranya bagaimana? Dengan menjadikan rambutnya ini tiga kepang atau tiga ikat. Kemudian setiap ikatnya dipotong sepanjang satu ruas jari. Jadi sekitar dua senti. Yang dipotong, entah itu memotong sendiri ataupun dipotong oleh wanita yang lain atau oleh suaminya. Jadi dipotong hanya se, se, se, apa, sepanjang satu ruas jari, yaitu sekitar 2 cm. Jadi untuk laki-laki diberikan dua pilihan dan yang afdal adalah menggundul. Adapun wanita cuma satu pilihan yaitu memendekkan rambutnya. Ini adalah termasuk kewajiban-kewajiban umroh. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah niat dari mikot. Kemudian yang kedua adalah bertahallul. Berarti kalau kita sudah melakukan rukun dan juga kewajiban, berarti kita alhamdulillah sudah melakukan perkara-perkara yang wajib. Tinggal kita melaksanakan perkara-perkara yang sunnah yang dianjurkan. Ya, dan perkara yang dianjurkan ini banyak. Dan kita jangan meremehkan mentang-mentang ini adalah perkara yang disunahkan, yang dianjurkan kemudian kita tidak melakukannya. Dulu para sahabat Rasulullah SAW bertanya, ya apakah ini sunnah atau tidak? Kalau itu sunnah maka dikerjakan oleh mereka. Dan diantara perkara-perkara yang dianjurkan dan juga disunahkan bagi orang yang umrah, di antaranya ketika persiapan sebelum masuk ihram, maka disunahkan bagi dia untuk mandi. Mandi yang caranya adalah seperti mandi Jumat atau mandi janabah. Sama persis. Kemudian disunahkan dia untuk bagi laki-laki menggunakan dua helai pakaian yang berwarna putih. Disunahkan berwarna putih. Kemudian disunahkan untuk membersihkan badannya. Memotong kukunya. Memotong rambut yang memang diperbolehkan untuk dipotong. Ya seperti misalnya memendekkan kumis atau mencabut rambut ketiak atau mencukur rambut kemaluan maka ini disunahkan sebelum kita masuk dalam ihram adapun jenggot maka ini tidak boleh dibersihkan dan tidak boleh dipotong dalam keadaan ihram maupun di luar ihram karena Rasulullah SAW mengatakan khaliful musyrikin wa'aful liha Hendaklah kalian menyelisih orang-orang musyrikin dan biarkanlah jenggot. Artinya tidak boleh dipotong. Kemudian di antara sunnah-sunnah bagi orang yang melakukan ibadah umrah, ketika dia mau niat atau ketika dia niat, maka disunahkan dia untuk mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Ya ketika dia niat masuk ihram, masuk dalam ibadah umrah, maka dia disunahkan untuk mengatakan labbaik Allahumma umrah. Dan ucapan labbaik Allahumma umrah ini bukan niat. Ini adalah talbiyah. Yang namanya niat ini ada di dalam hati kita. Niat masuk di dalam ihram ini termasuk rukun. Tadi sudah kita sebutkan. Adapun mengucapkan labbaik Allahumma umrah maka ini termasuk sunnah. Seandainya kita tidak ucapkan labbaik Allahumma umrah tetapi niat kita dalam hati ingin umrah maka sudah kita masuk dalam ih, ihram. Karena ucapan labbaik Allahumma umrah ini termasuk sunnahul umrah, termasuk perkara-perkara yang disunahkan. Di antara hal yang disunahkan adalah kita melakukan atau niat masuk dalam umrah ini dilakukan setelah menunaikan sholat entah itu sholat fardu maupun sholat sunnah dan disunahkan kita ihram atau kita niat berada di atas kendaraan. Jadi ketika kita berada di dalam bis, sudah mau berjalan, maka baru setelah itu kita disunahkan untuk ihram. Yang jelas, sebelum melewati mikot, kita sudah nih niat. Jadi sunnahnya berada di atas bis, di atas kendaraan. Kemudian di antara perkara yang disunahkan adalah membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarikalak. Ini diperbanyak. Dan ini disunahkan. Dan pahalanya besar. Dan untuk laki-laki maka disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Adapun wanita maka tidak disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Tapi tetap melirihkan atau merendahkan suaranya. Sampai kapan talbiah ini dibaca? Sampai dia mau memulai tawaf. Kalau dia sudah mulai tawaf, maka dia hentikan talbiah ini. Jadi kalau kita sudah sampai di Mekah, kita mandi dulu, kita makan dulu, masih disunahkan untuk mengucapkan talbiyah. Yang disunahkan ketika tawaf adalah kita membuka bahu kanan kita bagi laki-laki dan menutup bahu kiri kita atau dinamakan dengan al-ittiba. Maksudnya adalah membuka bahu kanan ya ketika tawaf. Ini disunahkan selama tujuh putaran kita untuk membuka bahu kanan kita. Jadi al-ittiba ini yaitu membuka bahu kanan itu disunahkan ketika tawaf dan tidak disunahkan semenjak kita berada di Madinah. Karena sebagian saudara kita mungkin baru pertama kali ya umrah, kadang tidak tahu hukumnya dikirain yang namanya al-ittiba atau membuka bahu kanan itu dimulai sejak kita berada di Madinah atau sejak kita memakai pakaian ihram. Jadi itu hanya disunahkan ketika kita tawaf saja. Yaitu tawaf umrah. Kemudian disunahkan kita berlari-lari kecil. Atau memperpendek langkah istilahnya. Yaitu yang dinamakan dengan ar-ramal. Ya, memendekkan langkah dan mempercepat. Ini tiga kali putaran yang pertama kita disunahkan untuk mempercepat langkah kita. Tiga putaran yang pertama. Adapun empat putaran yang terakhir maka berjalan biasa. Kemudian disunahkan ketika kita bisa mencium hajar aswad atau kalau tidak bisa mencium maka memegangnya dan juga mencium tangan kita maka disunahkan kita membaca Bismillahi Akbar dan ini mencium dan juga me, kalau tidak bisa mencium maka mengusap hajar aswad dan mencium tangan kita ini adalah hukumnya sunnah bukan wajib. Disunahkan setiap putaran kita melakukan demi demikian dengan membaca Bismillahi wallahu akbar. Kalau misalnya tidak bisa mengusap, maka disunahkan kita untuk memberikan isyarat. Dan ketika kita mengisyaratkan dengan tangan kita, maka kita disunahkan untuk membaca Allahu Akbar, yaitu membaca takbir saja. Tanpa mengucapkan bismillah. Kemudian kita berjalan ya dan ketika kita tawaf, kita memperbanyak dikir, memperbanyak doa, membaca Al-Quran. Dan salawat ini termasuk dikir. Dan tidak ada doa khusus untuk putaran pertama, kemudian putaran kedua, putaran ketiga, dan seterusnya. Ini tidak ada doa yang khusus. Jadi bebas, kita bisa membaca apa saja. Yang penting berupa doa, berupa dikir, berupa Al-Quran. Setelah kita sampai ke Rukun Yamani, Rukun Yamani adalah pojokan sebelum Hajar Aswad. Jadi ini misalnya Hajar Aswad, maka pojokan sebelum Hajar Aswad ini dinamakan Rukun Yamani. Setelah sampai sana kita disunahkan untuk mengusap. Dan tidak disunahkan untuk mencium. Kalau tidak mampu untuk mengusap, maka tidak disunahkan untuk memberikan isya, isyarat. Jadi mencium dan juga memberikan isyarat itu hanya disunahkan di rukun hajar aswad. Atau adapun rukun yamani maka yang disunahkan hanya mengusap saja. Kalau kita tidak mampu untuk mengusap maka kita berjalan terus. Kemudian antara rukun yamani dengan hajar aswad kita disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ada benar. Diperbanyak sampai kita sampai kepada rukun hajar aswad kembali, kemudian mencium atau mengusap atau memberikan isyarat, terus kita lengkapi sampai tujuh kali. Setelah itu disunahkan kita membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita sholat di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim yang adalah bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi adalah bekas telapak kakinya. Jadi maqam ini dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Melayu adalah bekas telapak kaki. Disunahkan kita sholatnya berada di belakang makam Ibrahim. Jadi ini Ka'bah, kemudian ini makam Ibrahim, kita disunahkan sholat di belakangnya makam Ibrahim. Jadi menjadikan makam Ibrahim ini antara kita dengan Ka'bah. Disunahkan sholat di sana. Kalau di sana misalnya sesak, dan tidak ada tempat maka silahkan sholat di tempat yang yang lain bebas karena ini hukumnya hanya hanya sunnah saja dianjurkan. Pada rakaat yang pertama kita disunahkan untuk membaca kuliah ya al kafirun. Dan pada rakaat yang kedua kita disunahkan untuk membaca kul huwallah. Kemudian setelah itu kita pergi ke sofa. Perjalanan ke sana atau ketika kita mau naik bukit sofa disunahkan kita membaca ayat Inna safa wal marwata min sya'airillah Faman hajjal baita awi tamara Fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima Waman tatawa khairan Fa inna allaha syakirun alim Kalau kita hafal Alhamdulillah, bagus Tapi kalau tidak hafal maka bisa dibaca Dari buku Kemudian kita naik di atas sofa dan ini hukumnya sunnah Kemudian mengatakan Abda'u bima bada'allahu Allahu bih Kemudian setelah itu kita naik di atas bukit sofa dan naik di atas bukit ini hukumnya sunnah. Boleh kita hanya sekedar lewat. Di atas bukit sofa apa yang kita lakukan? Disunahkan kita untuk menghadap ke kiblat dan disunahkan kita bisa melihat Ka'bah secara langsung. Kemudian kita mengangkat tangan kita dan membaca zikir yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa zikirnya? membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ia membaca tahlil dua kali. Eh, sebelumnya membaca takbir. Sebelum membaca tahlil tadi, kita membaca takbir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca tahlil tadi. La ilaha illallah wa daulah syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhi wa yumit. Wahu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian setelah itu kita berdoa. Berdoa bebas. Berdoa apa saja. Terutama berdoa dengan kebaikan akhirat minta surga, selamat dari neraka, minta hidayah, minta kelapangan hati dan lain-lain. Dan juga boleh kita meminta perkara dunia, dunia. Tapi jangan sampai hanya meminta perkara dunia saja, lupa dengan perkara akhirat. Dan ini termasuk waktu yang mustajab. Baru setelah itu kita mengulang lagi membaca takbir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah kemudian setelah itu kita berdoa kembali kemudian terakhir ditutup dengan takbir dan tahlil lagi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berarti kita sudah takbir berapa kali tadi? Sembilan kali. Tiga kali, tiga kali, tiga kali. Kemudian kita bertahlil enam kali. Dua kali, dua kali, dua kali. Kemudian kita berdoa dua kali. Ini dilakukan di atas sofa. Setelah itu kita turun, berjalan ke Marwah, dan perjalanan antara sofa dan Marwah kita di sunahkan untuk berbanyak zikir, berdoa, membaca Al-Quran. Kemudian kalau kita menemui lampu berwarna hijau, yang jumlahnya ada dua, maka di antara dua lampu ini, bagi laki-laki disunahkan untuk berlari. Adapun wanita maka tidak disunahkan. Jadi berlari di sini hanya disunahkan bagi laki-laki saja. Terus sampai ke Marwah. Kita naik ke atas Marwah dan kita melakukan seperti yang kalau kita lakukan di atas sofa tadi kecuali membaca ayat. Maka ayat tadi inna sofa wal marwah itu hanya dibaca di awal saja, yaitu ketika kita mau naik sofa. Kita lakukan di atas marwah apa yang kita lakukan di atas sofa tadi. Kemudian kita turun kembali ke sofa dan seterusnya sampai terakhir kita di marwah. Terakhir kita di atas marwah, maka tidak disunahkan untuk mengangkat tangan kembali karena kita sudah selesai. Sudah selesai melakukan sa'i. Ya baru setelah itu kita bertahallul. Dengan demikian kita sudah melakukan ibadah umrah dan kita sudah melakukan yang rukun, yang wajib maupun yang yang sunnah. Tinggal satu poin yaitu tentang larangan-larangan bagi orang yang sedang ihram. Orang yang sudah niat, artinya sudah niat ihram atau masuk di dalam ibadah umrah, maka dilarang baginya beberapa perkara. Jumlahnya ada sembilan larangan. Yang penting kita pahami, meskipun kita tidak hafal, yang penting dipahami. Yang pertama adalah dilarang kita untuk mengambil sedikit pun dari rambut yang ada pada diri kita. Jadi kalau sudah niat ihram, sudah masuk umrah, tidak boleh mengambil mengambil rambut sedikit pun, baik di, rambut di kepala ataupun di tempat yang lain. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita memotong kuku. Dan ini adalah ijma' para ulama Bahasanya orang yang ihram Maka tidak boleh dia memotong kukunya e, Sebelumnya saya ingatkan Bagi yang memiliki pertanyaan silakan silakan dia menulis di atas kertas Dan ditujukan ke sini Dan yang belum punya kertas silakan mengambil ke depan Ya Larangan yang kedua adalah dilarang untuk memotong kuku jadi kalau mau memotong kuku silahkan sekarang Sebelum kita masuk dalam ihram Kemudian larangan yang ketiga adalah memakai minyak wangi Baik di dalam badan kita maupun di dalam pakaian kita Ini tidak boleh memakai minyak minyak wangi Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan wala talbasum min athiyabi syai'an masahu za'faran awil wars. Janganlah kalian memakai pakaian yang sudah disentuh oleh minyak wangi, za'faran maupun al-waras. Ini menunjukkan dilarangnya seorang yang ihram untuk memakai minyak wangi. Kemudian yang keempat, tidak boleh seorang yang muhrim untuk menutup kepalanya dan juga wajahnya dengan sesuatu yang menempel seperti tokiyah misalnya Atau peci Atau misalnya Simak seperti ini, tidak boleh Dan juga tidak tidak boleh menutupi Kepalanya Karena Rasulullah SAW ketika ada seorang Yang meninggal Dalam keadaan ihram Beliau melarang untuk menutup kepalanya Dan juga menutup wajahnya Menunjukkan bahasanya orang yang ihram ini dilarang dia untuk menutup kepalanya dan juga wajahnya. Apabila yang menutup tersebut adalah sesuatu yang menempel. Tetapi kalau ditutup dengan payung misalnya, ini nggak masalah karena ini tidak menempel pada badan kita. Atau kita berada di dalam mobil, ini kepala kita tertutup oleh mobil. Maka ini tidak masalah karena hal tersebut tidak menempel di atas rambut atau di atas kepala kepala kita. Maka ini tidak masalah. Yang dipermasalahkan apabila hal yang menutup tersebut adalah menempel. Entah berupa tokiyah ataupun yang lain. Peci ataupun yang yang lain. Kemudian yang dilarang adalah memakai pakaian yang membentuk badan. Bagi laki-laki dilarang untuk memakai pakaian yang membentuk badan. Membentuk anggota badan. Contohnya memakai jubah. Maka ini tangan ini atau ini adalah membentuk apa? Membentuk tangan kita. Orang yang memakai kaos tangan, maka kaos tangan ini membentuk anggota badan kita, yaitu membentuk tangan kita. Ini tidak boleh. Memakai kaos kaki juga demikian, tidak boleh. Memakai sepatu boot, ini juga tidak diperbolehkan. Kecuali dalam satu keadaan seseorang tidak memiliki sandal dan tidak menemukan sandal maka boleh dia memakai sepatu bot atau memakai celana panjang atau celana dalam. Maka ini semuanya tidak diperbolehkan. Nah, lima perkara ini yang tidak kita sebutkan, yang mengambil rambut, memotong kuku, memakai minyak wangi, menutup kepala ataupun wajah, dan juga memakai pakaian yang membentuk badan. Kalau dilakukan tanpa sengaja, lupa misalnya, atau tidak tahu maka tidak mengapa. Artinya dia tidak berkewajiban untuk membayar fidyah. Tapi kalau dilakukan dalam keadaan tahu dan sadar. Mengetahui bahasanya ini dilarang. Maka dia harus membayar fidyah. Fidyahnya apa? Fidyahnya diberikan tiga pilihan. Pilihan yang pertama adalah memberi makan enam orang miskin. Satu orang miskin dikasih setengah sok, yaitu e, kurang lebih satu setengah kilo. Jadi kalau enam orang miskin, satu setengah dikali enam orang, yaitu sembilan kilo beras. Atau yang kedua, berpuasa tiga hari. Di mana saja? Ya, dan orang miskin yang tadi kita sebut yang pertama itu adalah orang-orang fakir miskin yang ada di Mekah. Atau seandainya dia tidak mau membayar Eh, tidak mau memberikan makan enam orang miskin, maka bisa dengan puasa tiga hari. Dan puasa di sini bisa dilakukan di mana saja. Di sini maupun ketika dia pulang ke negaranya. Kemudian yang ketiga, membayar atau membayar dam, yaitu menyembelih kambing di Mekah dan dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Ini kita diberikan pilihan, boleh memilih salah satu dari tiga perkara tersebut. Di antara yang dilarang adalah memburu buruan darat yang berburu buruan darat, hewan darat ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya adalah akad nikah. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian berjima yang kedelapan ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang kesembilan adalah bercumbu. Baik dengan mencium ataupun dengan yang lain. Maka ini juga tidak diperbolehkan dan termasuk larangan. Orang yang melakukan jima bersetubuh sebelum dia melakukan sa'i maka umrahnya rusak. Dan dia berkewajiban untuk menyempurnakan umrahnya. diteruskan. Dan berkewajiban untuk mengulang umrahnya lagi dari mikot yang pertama. Kemudian dia berkewajiban untuk membayar dam, menyembelih kambing, dan disembelih di Mekah dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin di sana. Tapi kalau jimaknya terjadi setelah sa'i, sebelum dia melakukan tahallul, maka umrahnya tidak rusak dan dia tidak berkewajiban untuk mengulang umrah kembali dan juga e, tidak berkewajiban untuk membayar dam. Ya, dengan demikian kita sudah e, menyelesaikan e, larangan-larangan e, ihram yang jumlahnya ada sembilan. Dan itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah insya Allah akan kita jawab e, pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita. Bagaimanakah dengan jamaah haji atau umrah yang datang dari Indonesia yang mengambil mikot di Jeddah yang langsung masuk Mekah sah atau tidak? Orang yang e, mengambil niatnya dari Jeddah berarti dia sudah meninggalkan salah satu kewajiban umrah dan juga salah satu kewajiban haji. Kewajiban seorang yang mau umrah adalah niat dari mikot. Sedangkan orang yang mengambil niat dari Jeddah berarti dia niatnya setelah mikot. Karena orang yang datang dari Indonesia kemudian dia ingin umroh langsung, maka mikotnya adalah Yalam Lam. Tidak boleh dia melewati Yalam Lam, Yalam Lam kecuali sudah sudah niat. Dan kalau dia niat di Jeddah berarti dia sudah niat setelah melewati mikot. Berarti dia meninggalkan kewajiban, maka kewajiban dia yang harus dia lakukan adalah membayar dam yaitu menyembelih kambing disembelih di Mekah di tanah haram kemudian dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di sana dan tidak boleh sedikit pun dia mengambil dari daging yang ada di yang dia sembelih. Seorang yang sedang bermusafir berapa hari tempo baginya membolehkan ia melakukan sembahyang jamak dan kosor. Selama dia sebagai seorang yang musafir, orang yang bepergian maka boleh dia mengambil ruksah. Ya solat yang seharusnya empat rakaat menjadi dua rakaat. Dan boleh dia untuk menjamak takdim maupun takhir selama dia dinamakan seorang yang musafir dan tidak ada batasannya. Selama dia sebagai seorang musafir maka silakan dia mengambil ruksah tersebut. Apakah umrah boleh dilakukan lebih dari satu kali? Boleh. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-umratu ilal umrati umrah ke umrah berikutnya kafaratun lima bainahuma adalah penebus dosa dari yang terjadi dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Jadi kita disunahkan untuk memperbanyak umrah. Disunahkan untuk memperbanyak umrah. Tapi yang dimaksud dengan al umrah tu ilal umrah di sini bukan berarti dalam satu safar. Bukan berarti dalam satu bepergian. Maksudnya adalah mengulang-ulang umrah tetapi di dalam bepergian yang berbeda di dalam safar yang berbeda. Sekarang kita umrah. Kemudian mungkin enam bulan lagi atau satu bulan lagi, satu tahun lagi kita umrah kembali. Maka antara umrah ke umrah berikutnya ini adalah penebus dosa. Jadi bukan berarti sekali kita umrah sekarang misalnya, kemudian setelah umrah kita ulang lagi. Kemudian kita ulang lagi sampai sehari mungkin dua kali, tiga kali. Bukan demikian maksudnya. Tapi mengulang-ulang umrah di sini adalah dalam safar yang berbeda. Jadi setelah kita selesai umrah sekarang, kita pulang lagi ke negara kita atau ke daerah kita, kemudian datang lagi untuk melakukan umrah. Itu maksud dari hadis tersebut. Berapa kalikah yang afdal melakukan ibadah umrah? Jadi berulang-ulang. Ya Rasulullah SAW sekali lagi mengatakan umrah ke umrah berikutnya. Jadi diulang-ulang kita melakukan umrah tetapi di safar yang berbeda. Adakah syariat tentang badal haji atau umroh? Ya, disyariatkan. Beberapa hadis menunjukkan bolehnya kita menjadi wakil atau menggantikan orang yang umroh atau orang yang haji. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki, seorang sahabat. Dia mengatakan, Inna abi syekhun kabir. Ya Rasulullah sesungguhnya bapakku adalah orang yang sudah tua renta La yastati'ul hajja walal umrata walal dhan Dia tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji Tidak mampu untuk menunaikan ibadah umrah Dan tidak mampu untuk safar Untuk bepergian sudah tidak mampu Maka Rasulullah SAW mengatakan Hujja'an abika wa'tamir Berhajilah kamu untuk bapakmu dan juga umrahlah Menunjukkan bahasa yang boleh kita menggantikan orang lain untuk ibadah haji maupun umrah. Bagaimana kalau saya sebagai anak mengumrahkan orang tua? Setelah saya umrah untuk saya sendiri, ya diperbolehkan. Jadi entah yang kita umrahkan adalah orang tua kita sendiri maupun orang lain maka diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kalau orang tua kita sudah meninggal, boleh kita umrahkan atau dia masih hidup tetapi sudah tidak mampu lagi ke sini. Entah dia sudah tua, sudah tua rentas seperti yang ada dalam hadis tadi, atau dia sakit dan tidak mampu dan e, kemungkinan besar sudah tidak bisa lagi sembuh. Yang menurut keterangan dokter yang terpercaya. Maka dalam keadaan seperti ini boleh kita umrohkan. Adapun orang tua kita yang masih hidup dan masih segar, ya masih muda dan masih kuat untuk datang ke sini, maka tidak boleh kita umrohkan. Ya karena sarasannya tadi itu, imam sudah meninggal atau sudah tidak mampu lagi ke sini. Kemudian disyaratkan kita sendiri yang mengumrohkan sudah umroh sebelumnya. Karena Rasulullah SAW pernah mendengar seorang mengatakan labbaika Allahumma an subrumah. Ya Allah, aku berumrah untuk subrumah. Maka Rasulullah SAW bertanya, Man subrumah? Siapakah subrumah? Dia mengatakan, Akhun li au qaribun li. Dia adalah saudara laki-lakiku, ataupun keluargaku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Sudahkah kamu e, haji untuk dia? Dia mengatakan, belum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Hujja'an an nafsik, thumma hujja'an subrumah. Hajilah kamu untuk dirimu sendiri, baru setelah itu kamu haji untuk subrumah. Menunjukkan disyaratkan bagi orang yang mau mengumrohkan atau menghajikan untuk haji dan umrah terlebih dahulu. Benarkah ada hadis yang mengatakan sunnah kita umrah lima tahun sekali jika mampu? Tidak ada hadisnya. Tidak ada hadis yang mengatakan demikian. Apa hukum mengusap dinding-dinding Ka'bah selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani? Tidak disyariatkan. Ya, jadi yang disyariatkan di antara dinding-dinding Ka'bah hanya ada dua pojokan saja. Yang pertama adalah rukun Hajar Aswad. Kemudian yang kedua adalah rukun Yamani. Adapun pojokan-pojokan yang lain, rukun yang ada di sebelah utara, maka tidak disunahkan untuk mengusapnya. Dan maksud dari mengusap di sini bukan bertabaruk, bukan. Tapi adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena dulu Rasulullah SAW pernah melakukan maka kita melakukannya. Jadi maksud mengusap di sini bukan bertabaruk. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau berkata, "Inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqabbiluk ma qabbaltuk." Kata beliau, "Aku tahu bahasa engkau adalah hajar, engkau hanyalah batu." la tadurru wa la tanfa. Engkau tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan mencium menciummu. Ini adalah ucapan seorang khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Saya beliau mencium Hajar Aswad karena beliau melihat Rasulullah SAW menciumnya. Kalau Rasulullah tidak melihat, kalau beliau tidak melihat Rasulullah menciumnya, niscaya beliau tidak akan mencium Hajar Aswad tersebut. Jadi mengusap Hajar Aswad dan juga mengusap Rukun Yamani, maka ini adalah karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ia ya, bukan untuk bertabaruk dengan Rukun ya-, Yamani maupun Rukun Hajar Aswad tersebut. Kalau misalnya tempat-tempat yang ada di Ka'bah saja Selain Rukun Yamani dan Hajar Aswad Tidak diperbolehkan untuk diusap Maka bagaimana dengan tempat-tempat yang yang lain Termasuk diantaranya misalnya mengusap dinding-dinding yang ada di sekitar makam Rasulullah SAW. Lebih tidak diperbolehkan. Kalau makam Rasulullah SAW saja, dindingnya tidak boleh diusap, maka bagaimana dengan makam yang lain? Makam para sahabat, makam para wali, makam para sunan. Lebih tidak diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan di dunia ini yang diperbolehkan kita untuk mengusap dengan niat ibadah hanya ada dua saja Yaitu rukun Yamani Dengan rukun Hajar Aswad Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini Semoga yang sedikit ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh